seorang nabi dan rasul yang menjadikan sabab bagi kita menjadi umat yang banyak diuntungkan Bapak sekalian. Betulkah kita menjadi umat yang paling diuntungkan dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Betul Bapak Maka bangga dan bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Betapa tidak keutamaan di keutamaan Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal ibadah kita, apapun amal soleh kita, itu pahalanya dikali sepuluh Baca Quran satu huruf dikali sepuluh kebaikannya, pahalanya. Begitu pula dengan salat lima waktu. Ketika Isra Mi'raj, Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, ini daqadaitu qadaitu syai'an fil mahfuz, namu gair badan. Wahai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di lahul mahfuz aku tidak akan merubahnya termasuk ketetapan solat ini innalaka fil khamsati khamsin sesungguhnya pahala bagimu walaupun cuma lima kali kamu solat sehari semalam dicatatnya lima puluh kali lima kali sepuluh saum juga sama ya pahala saum kita pun akan dibalas sepuluh kali lipat sehingga Rasul mengatakan yang saum 30 hari ditambah 6 hari di bulan syawal sama dengan dia menunaikan ibadah saum satu tahun penuh kan? Satu saum Ramadan satu bulan 30 hari andai kan. Tambah 6 di bulan sawal berapa Bapak Ibu? 36 dikali 10 360. Satu tahun berapa hari? 360 hari. Subhanallah. Yang yang paling membuat kita gembira menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah jatah surga kita paling banyak. Ya, jatah surga kita paling banyak. Suatu hari Umat bin Khattab bertanya pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah? Wahai Rasulullah SAW, berapa jumlah ahli surga? Rasulullah SAW menyebutkan, Inna fil jannati ishruna wa miyata sofin. Sesungguhnya di surga ada 120 sof. Artinya di surga itu ada 120 ba baris. Rasulullah tidak menyebutkan dalam satuan orang. Enggak. Cuma perbandingannya ketika di neraka ada seribu orang, di surga baru satu orang. Satu banding seribu. Ketika di neraka ada satu juta orang, berarti di surga baru seribu orang. Jadi kalau dihitung dari statistik penduduk Indonesia 265 juta kurang lebih, maka yang berpulang masuk surga berapa? 265 ribu. Ya, di Rawamangun ini ada berapa juta, Pak? <laughs> ada berapa ribu orang? Ya. Ini yang hadir berapa ribu ini? Ada satu ribu yang hadir? Nggak ada ya? Berarti tidak sepotong pun yang masuk surga. <laughs> Nggak itu peluang maksud saya. Nah bangganya kita, kata Rasulullah, dari 120 baris ahli surga, walakum minha samanu sofin. 80 sof ahli surga itu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Alhamdulillah Allahu Akbar Bayangkan Bapak Ibu Dua per 3 surga sudah dibuking untuk umat Nabi Muhammad nah, Pertanyaannya Apakah dari 80 sop itu ada satu kapling buat kita? Ada tidak Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya ada pada jawaban Bapak Ibu, ada pada ikhtiar kita. Bapak Ibu mau dapat satu kapling dari 80 sop tadi? Ah, ada yang jawab ini? Gak ada peminatnya. <laughs> Bapak Ibu mau masuk surga? Nah, jawab sedikit ini. Berarti memang surga peminatnya sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? kenceng nih ya. Baik. Mau tahu jalan untuk mendapatkan masuk surga? Nah, ini ada hadis Rasulullah SAW nih. Man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi, Allah Allah bangunkan satu istana di surga nanti. Nah, tadi Bapak Ibu mau masuk surga kan? Nah, caranya gimana? Bangun masjidnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ciri orang yang cerdas adalah dia selalu memanfaatkan momentum wakaf. Kenapa orang yang cer- yang suka berwakaf dikatakan orang yang cerdas? Dia faham kalau umur jasadnya terbatas dengan ajal, Bapak Ibu. Betul? Dan apabila ajal tiba, maka kematian pun tiba. Dan ketika kita mati, terhenti amal ibadah kita. Maka terhenti pula pahala dan terputus pahala kebaikan kita. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang pandai berwakaf. Karena cuma wakaf yang amalnya itu tidak terhenti pahalanya. Amal yang tidak terhenti pahalanya walaupun dengan kematian kita adalah wakaf. Apalagi wakaf masjid Bapak Ibu. Ya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, jika harta kita kita wakafkan untuk membangun masjid, maka selama masjid itu digunakan, maka selama itulah pahalanya mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah terbujur kaku di dalam kubur, rekening pahala kita terus bertambah. Ya, karena masjid yang kita wakafkan, harta yang kita wakafkan membangun masjid ini itu digunakan oleh orang-orang. Dan pahalanya bukan dari satu masjid, tapi dari per orang yang sholat di sini. Siapapun yang sholat di masjid ini lima waktu, maka sebanyak itulah pahala yang ngalir nanti ke rekening catatan amal ibadah kita. Ya. Dan wakaf itu tidak perlu memaksakan diri dalam jumlah tertentu. Sedikit tidak apa-apa Bapak Ibu. Ustadz, saya sedekah wakaf satu sak semen. Kita terima. Ustadz, berapa biayanya? 1,8 miliar. Ustadz, 50% dari saya. Oh, Alhamdulillah. Luar biasa. Nah ini Bapak Ibu ciri orang yang cerdas. Maka saya doakan Allah memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk bisa berwakaf membangun mesin ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mempermudah untuk pembangunan mesin ini yang rencananya bulan Oktober ya ada peletakan batu pertama ya semoga Allah memudahkan rizki para muslim dan juga memudahkan jalan untuk terciptanya mesin kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh DKI.